Maka sudah sepantasnya bila kita senantiasa memancangkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri kita karena dengan sikap syukur yang kita pancarkan kepada Allah Subhanahu wa taala maka sikap syukur itu menjadi sebab datangnya kebaikan demi kebaikan ikhwatuddin azakumullah tema yang diberikan dari panitia untuk dikaji pada kesempatan siang hari ini yakni terkait masalah husnudzon billah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dimaklumi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan di dunia ini sebagai batu ujian. Ada yang diuji dengan sesuatu yang menyenangkan, diuji dengan sesuatu yang menggembirakan, diuji yang menjadikan dirinya lapang dalam kehidupan. Kesenangan, kegembiraan, keadaan hidup yang lapang tidak dihimpit dengan kesulitan. Itu pun merupakan ujian. Apakah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi kesenangan tersebut mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah justru bersikap kufur atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada dirinya. Jadi hidup senang, hidup penuh rasa lapang, tidak dihimpit dengan beragam kesusahan. Itu adalah ujian. Sampai sejauh mana hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seseorang yang hidupnya Allah timpakan pada dirinya kesusahan, kesulitan hidup, kesulitan berbagai macam masalah yang ia hadapi, berbagai musibah yang menimpa dirinya. Itu pun merupakan ujian. Ujian apakah diri hamba tersebut bisa bersabar ataukah tidak. Allah uji kesabarannya dengan kesulitan-kesulitan hidup dengan berbagai macam musibah yang mungkin menimpa dirinya. Allah uji sejauh mana kesabaran dari hambanya tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan perkara-perkara tersebut sebagaimana di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bi sharri wal khairi fitnah dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan fitnatan sebagai bentuk fitnah sebagai bentuk batu ujian sejauh mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut mau bersyukur bila ia diberi ketenangan hidup dan sampai sejauh mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut mau bersabar ketika ia diberi kesulitan di dalam kehidupan. Atau di dalam ayat yang lain, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 168. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa balawnahum bil hasanati was la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka dengan bil hasanat, dengan kebaikan-kebaikan, dengan nikmat-nikmat wasayyi'ah dan kami uji juga dengan berbagai macam as sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang mungkin menurut anggapan hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. La'allahum yarji'un agar mereka yang diuji tersebut yarji'un mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala jadi orang yang diberi kesenangan, orang yang diberi kemudahan hidup, diberi kesehatan. Apakah kesenangan, kesehatan yang ada pada dirinya menjadikan dia seorang hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali menunaikan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan kesehatan yang ada pada tubuhnya dia melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kesehatan yang ada pada tubuhnya ia gunakan untuk berfoya-foya, ia gunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhiratnya. Allah uji. Begitu juga sebaliknya ketika orang tersebut diberi as sesuatu yang menurut anggapannya buruk, tidak menyenangkan, tidak menjadikan hatinya nyaman, Apakah sesuatu yang tidak menyenangkan itu akan menjadikan dirinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Sebab ada orang yang diuji dengan berbagai keburukan. Karirnya merosot, sudah ia usahakan supaya jabatannya naik, sudah ia usahakan melakukan pendekatan-pendekatan ke atasannya agar ia naik pangkat. Tapi Allah takdirkan ia justru terpuruk di dalam karirnya. Ujian itu membawa dia bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru menjadi jauh, menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika karirnya itu melorot, ia malah datang ke dukun. Ia malah kemudian berbuat kesyirikan, datang ke pohon beringin, bawa sesaji, datang ke gunung kawi, datang ke berbagai tempat-tempat yang di situ kesyirikan bercokol. Sehingga keburukan yang menimpa dirinya tidak menjadikan dirinya kemudian introspeksi, muhasabah, tetapi justru Allah timpakan cobaan kepada dirinya, ujian kepada dirinya, malah semakin menjauh, semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ia semakin mendekat, ia melihat dirinya berkaca, bercermin, melihat dirinya, dosa apa yang telah ia perbuat, kesalahan apa yang telah ia lakukan, dan berbagai macam bentuk muhasabah lainnya yang dituntunkan sesuai syariat. Sehingga dengan muhasabah itu ia sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar, banyak memohon ampun, banyak bertaubat, itulah bentuk ujian. Maka bagi seorang mukmin sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang menjadikan dirinya susah, gundah gulana, bukan menjadikan kemudian semakin lupa diri, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang mukmin keadaan dia senang atau keadaan dia dalam menghadapi ujian, musibah justru akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari kehidupan ini. Dan semuanya itu bagi seorang mukmin akan membangkitkan pada dirinya sikap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian semakin tertipu, gurur dan kemudian malah melakukan kemaksiatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sikap husnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya ia diuji dengan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, ia uji, ia husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa yang Allah karuniakan kepada dirinya dalam bentuk kesenangan hidup, kecukupan hidup, Bukan untuk kemudian ujub, bangga diri, bukan kemudian untuk kufur nikmat, bukan. Tetapi ia berhusnudon bahwasanya Allah memberikan kesenangan-kesenangan hidup ini untuk semakin menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia gunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sebagai media untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara bentuk husnuzan billah, bentuk prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala diberi musibah, datang lagi musibah berikutnya, datang lagi musibah berikutnya. Bukan kemudian musibah demi musibah itu menjadikan dirinya berprasangka negatif, berprasangka buruk kepada Allah. Bukan lantas kemudian muncul pada dirinya pikiran Allah tidak sayang kepada dirinya. Tidak. Tetapi justru dengan keadaan-keadaan semacam itu menjadikan dirinya ya, husnudon billah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk prasangka baiknya? Dia berprasangka baik Allah memberikan ujian-ujian ini, musibah-musibah ini adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Apa bentuk kasih sayangnya? Agar dosa-dosa ia lebur, agar dosa-dosa dirinya terhapus ketika ia bersabar menghadapi berbagai musibah tersebut. Ia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala Ujian-ujian yang menimpa dirinya adalah untuk mencuci bersih segenap dosa yang ada pada dirinya. Dan itu adalah sebuah kebaikan. Sehingga ia berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab Jawabul Kafi. Beliau menyebutkan faqad tabayyanul farqu baina husni dhan wal ghurur. Sungguh telah ada kejelasan mengenai perbedaan antara husnudzan berprasangka baik dengan sikap guru, sikap orang yang tertipu. Wa anna husnudzan in hamala 'alal 'amali sesungguhnya sikap husnudzan itu akan melahirkan pada diri seorang hamba yaitu dirinya akan membawa kepada al-amal yaitu perbuatan-perbuatan yang baik. Wahasa alaihi dan akan memotivasi dirinya, akan menjadikan dirinya terdorong untuk melakukan berbagai ketaatan. Wasafa ilai dan semakin menggiring dirinya untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa sahihun maka kondisi yang seperti itu adalah bentuk yang benar. Adapun sikap orang yang tertipu wa inda'a ila bitala wal inhimam maka orang yang tertipu ia menjadikan dirinya sikap yang pasif sikap yang dia tidak melakukan apa-apa artinya dia tidak melakukan ketaatan kebaikan wal inhimam bahkan ia tenggelam fil ma'asi tenggelam dalam kemaksiatan, kemaksiatan. Dia bukan kemudian bersikap husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru ia melakukan kemaksiatan. bahwa gurur, maka itulah yang disebut orang tersebut tertipu. Di dalam kehidupan kita sering menemukan orang mengatakan sudah jangan punya anak banyak-banyak, nanti kamu susah. Kan begitu. Sering ada ucapan seperti itu. Padahal anak yang lahir itu Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Allah pula yang akan menjamin rezeki dari masing-masing anak tersebut. Nahnu narzuquhum wa iyyahum. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka, kepada anak-anaknya. Jadi apa yang digelisahkan, apa yang menjadikan diri kita galau? Misalnya ketika Allah mengaruniai kepada kita anak yang banyak. Itu orang-orang zaman sekarang. Kalau orang zaman dulu berbeda. Banyak anak, banyak rezeki. Ya kan? Coba aja kalau hari raya cucunya bawa ke umbahnya Pasti dapat banyak uangnya. Tapi yang anaknya sedikit ya dapat sedikit uangnya. Ya. Orang dulu punya prinsip yang berbeda. Artinya apa? Artinya anak yang banyak pun dia berhusnuzon kepada Allah. Karena Allah lah yang akan memberikan rezeki kepada masing-masing anak yang telah Allah ciptakan. Itu salah satu contoh bagaimana orang yang tertipu dengan keadaan yang semestinya dia berhusnuzon. Kata Ibnu Qayyim wa husnuzon huwa raja husnuzan, sikap prasangka baik itu akan menumbuhkan sikap roja, sikap mengharap. Faman kana roja'uhu hadian lahu ila ta'ah zaziran lahu anil maasiyah. dan sikap harapan tumbuhnya harapan itu menjadikan dirinya tergiring untuk melakukan ketaatan dan untuk menghindar menjauh dari bentuk-bentuk kemaksiatan. sahih. Maka harapan yang seperti ini adalah harapan yang baik. Harapan yang benar. Waman kana bitalatuhu roja'an. Wa bitalatan wa tafriqan. Fahuwa al-magrur. Tetapi barang siapa yang harapannya itu justru menjadikan dia orang yang tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Dia diam, berdiam diri, tidak melakukan ketaatan-ketaatan. Maka harapannya itu adalah harapan yang menggiring dia untuk melakukan pelanggaran syariat. Maka yang demikian itu adalah orang yang tertipu. Jadi seseorang senantiasa untuk berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala dan sikap husnudzon ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia menyatakan Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qabla mauti bi salasati ayyam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum beliau wafat tiga hari sebelum beliau meninggal dunia. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudz billahi azza wajalla." Janganlah salah satu dari kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan yuhsinudz billah azza wajalla. Dalam keadaan ia berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sikap husnuzon itu terus ada, terpatri, terpancang pada diri seseorang sampai ia meninggal dunia. Tetap memiliki sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa contoh sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kisah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar dari kota Makkah, keduanya dikejar oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Tentu dengan maksud supaya bisa ditangkap atau dibunuh. Maka kemudian keduanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu bersembunyi di gua, bersembunyi di gua. Nah orang-orang musyrikin Quraisy mengejar juga sampai ke gua di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu bersembunyi di dalamnya. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau saja orang-orang musyrikin itu melihat ke bawah, ke arah kedua kakinya di mana dia berdiri, ia melihat ke bawah ke arah dua kakinya yang ia gunakan berdiri di tempat tersebut, niscaya ia akan melihat kami berdua. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada sahabatnya ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Itu sikap husnudzon billah. Bersikap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasannya pertolongan Allah itu dekat. Yakin bahwasanya Allah tidak akan membiarkan hambanya yang berada di atas ketaatan kepadanya. Itu sikap husnudon. Contoh lain dari salafun saleh. Sikap husnudon yaitu kisah salah satu dari istri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang bernama Ummu Ismail Hajar. Ummu Ismail Hajar. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihissalam akan pergi ke satu tempat dan meninggalkan istri beliau Hajar beserta Ismail yang saat itu masih dalam keadaan bayi meninggalkan di sebuah wadi, sebuah lembah, di sebuah lembah yang di situ belum ada tetangga, belum ada orang, belum ada siapapun kecuali mereka berdua bila ditinggal oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam, Kecuali Hajar dan Ismail yang masih bayi itu. Sampai kemudian disebutkan di dalam hadis di dalam Sahih Al Bukhari Thumma qaffa Ibrahim muntaliqan fatabi'athu ummu Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim tidak menoleh kepada Ummu Ismail, kepada Hajar yang mengikutinya. Ya, ketika Nabi Ibrahim mau pergi ini. Fakolat kemudian istri Nabi Ibrahim Hajar berkata, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, aina tazhabu? Tatrukuna bihadzal wadi. Wahai Ibrahim, engkau mau pergi kemana? Tatrukuna bihadzal wadi. Sementara engkau akan meninggalkan kami berdua di lembah ini. allazi laisa fihi insun. Yang di lembah ini tidak ada orang selain kami berdua. Tidak ada orang. Wala syai'un dan tidak ada sesuatu apapun. Tidak ada bekal makanan, tidak ada air, yang lembah tersebut akhirnya menjadi apa? Kota Makkah yang kemudian jadi Ka'bah itu. Faqalat lahu zalika mirara. Pertanyaan itu terus diulang-ulang oleh Hajar kepada suaminya yaitu Nabi Ibrahim Alaihissalam. diulang-ulang. Mau kemana engkau? Engkau mau tinggalkan kami berdua di sini di lembah yang tidak ada sesuatu pun. Ya. Seorang manusia saja tidak ada di sini yang menemani kami. Bayangkan, seorang istri dengan membawa seorang bayi. Seorang istri yang ia membawa mengasuh seorang bayi. Mau ditinggal pergi oleh suaminya. Sementara tempat itu tidak ada siapapun. Dan tidak ada apapun. Waja'ala la yaltafitu ilaiha. Meskipun ditanya berkali-kali, tidak menjadikan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam wassalam berpaling dari istrinya. Artinya berpaling untuk kemudian ya, menoleh. Faqalat selahu kemudian Hajar bertanya bertanya lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. wassalam, "Allahu alladzi amaraka Apakah Allah yang telah memerintahkanmu sehingga kamu mau pergi meninggalkan kami? Apakah Allah yang memerintahkan? sehingga kamu pergi meninggalkan kami. Qala, maka jawab Nabi Ibrahim, "Na'am, ya Allah yang memerintahkan saya untuk pergi meninggalkan kalian berdua di sini." Qalat, kemudian apa kata Hajar? Kata Hajar, "Izan, kalau begitu, la yudayyi'una Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Thumma roja'at. Kemudian Hajar pun kembali ke lembah itu. Yang tadinya ngejar-ngejar Nabi Ibrahim, kemudian kembali. Dengan satu bentuk husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suaminya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau demikian Allah tidak akan menyanyiakan kami. Allah tidak akan menelantarkan kami. Itu bentuk husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istri-istri kita sekarang kan, habis jangan lama-lama ya. Padahal tetangganya banyak, bisa ketuk pintu, saya nggak punya nasi misalnya sampai terpaksa. Tapi ya begitulah. Nah, ini contoh teladan untuk umahat. Ya kalau ditinggal suaminya sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, lima hari, udah biarkan saja. Kalau memang suami itu pergi untuk tugas, tugas apa? Tugas menunaikan dakwah, tugas menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh contoh teladan bagaimana hajat Ummu Ismail, istri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bersikap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat izan la yudayyi'una. Kalau demikian, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Pasti Allah tidak akan menelantarkan kami. Itu keyakinan yang sangat luar biasa. Bayangkan ya, sebuah lembah tidak ada orang, tidak ada makanan yang sampai kemudian cerita berikutnya dalam Sahih Bukhari, Ismailnya ini nangis, nangis sejadi-jadinya. Kemudian Hajar ya, lari ke bukit satunya, lihat ada orang atau tidak, lari ke bukit berikutnya, ada orang atau tidak, memandang barangkali ada orang. Ini dalam keadaan anak ini ingin ingin minum dalam keadaan mungkin lapar, nangis terus. Lari lagi ke bukit berikutnya, lari lagi ke bukit berikutnya. Yang kemudian peristiwa Hajar lari dari bukit ke bukit, lari bukit ke bukit, lihat orang ada orang atau tidak, yang kemudian peristiwa ini dijadikan sebagai peristiwa sa'i untuk orang yang haji atau umroh. Iya. Kan ada syariat menunaikan sa'i. Setelah tawaf di Ka'bah tujuh kali putaran, kemudian menunaikan sa'i. Nah, ini peristiwa sa'i ini adalah peristiwa dari Hajar Ummu Ismail yang mencoba naik ke bukit, apakah ada orang atau tidak untuk meminta tolong, minta bantuan karena anaknya menangis terus menerus. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah husnudon billah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasannya apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita itu yang terbaik. Itu kita harus yakin. Allah memilihkan sesuatu untuk kita itu yang terbaik. Bisa jadi pada saat ini kita belum bisa menemukan hikmahnya, tapi esok lusa kita akan menemukan hikmahnya yang terdalam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan apabila ada sesuatu yang salah saya rujuk kepada al-haq, kepada kebenaran dan saya beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, Ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين